وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه أحمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Di dalam kita memperingati tahun baru Islam tahun ini 1427 Hijriah ada lima pelajaran yang kita ambil selesai yang lima ini selesailah langsung pengumuman satu dua tiga dan ini yang sangat dinanti-nantikan oleh adik-adik kita. Lima pelajaran itu cukup menjadi perbekalan kita untuk menampung era globalisasi dan era informasi. Melalui media elektronik dan media cetak yang sangat menggiurkan kepada kita hidup di dunia ini melupakan dengan kebahagiaan di negeri akhirat mudah-mudahan dengan rahmat Allah dan anugerah Allah ada manfaatnya dengan kita amin ya rabbal alamin kita mengenang hijrahnya Rasulullah puncaknya Islam itu adalah perjuangan Rasulullah hijrah karena Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan tahun baru itu diambil dari Hijriah dan disetujui oleh semua sahabat dengan alasan Sayyidina Umar bin Khattab agar mengenang umat Islam tentang perjuangan Rasulullah khususnya hijrah Nabi 53 tahun usia sudah sekitar 14 sekitar 13 tahun berdakwah di kota Mekah halangan dan rintangan cemoohan dan caci maki oleh orang Quraisy dan orang munafik yang dilontarkan mereka kepada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampan cuman sekedar cemoohan dan caci maki sampai Rasul dikatakan oleh orang-orang Quraisy dan orang munafik dan orang kafir innaka jenuh, engkau Muhammad gila siapakah yang tiga mendengar riwayatnya orang yang dikasih dan dicintainya yang menyelamatkan dunia dan akhirat dikatakan kali kalau beliau itu adalah orang gila tidak cukup Rasulullah dikatakan gila innaka lasahirun azim kau Muhammad pandai menyihir orang lain Allahu Allah. istilah kata sekarang intimidasi dan provokasi sampai titik jenuh terakhir junjungan kita Rasul direncanakan untuk dibunuh siapakah yang tega mendengar riwayat orang yang dicintai dan dikasihinya dan menjadi idola dalam kehidupannya ceritanya hendak dibunuh oleh orang sampai-sampai Rasulullah pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah meninggalkan kota Makkah ke daerah Taif tapi orang-orang yang kafir membuat strategis yang tinggi lagi sebelum Rasulullah berangkat Abu Jahal memperkarsai dikirim surat kepada orang Taif sebentar lagi Muhammad akan datang ke daerah kamu ke daerah kalian sambutlah Muhammad itu dengan potongan besi dan lemparan batu dia pengacau Muhammad berangkatlah Rasulullah beserta rombongan sahabat sesampainya ke daerah Taif betul-betul apa yang direncanakan oleh Abu Jahal dilempar Rasulullah dengan batu mengenai gigi beliau patah satu bilah Rasulullah sedih aku kata Rasulullah hendak menyelamatkan masyarakat dari masyarakat jahiliyah kepada masyarakat Islam yang damai dan aman ternyata mereka hendak membunuh dengan aku di saat, saat Rasulullah pulang dan Rasulullah sedih di tengah jalan Jibril menawarkan kepada Muhammad kepada Rasulullah mau apa Muhammad orang taib aku teriaki orang taib itu mati seluruhnya atau aku angkat gunung aku lempar ke mereka sehingga mereka itu jatuh di dalam gunung dan mereka meninggal dunia perkataan inilah yang sulit kita teladani Jibril Inni uba'athu rahmatan walam uba'ath la'anan Aku diutus ke dunia Jibril pembawa rahmat bukan pembawa laknat bukan untuk menyakiti mereka tapi aku menyelamatkan mereka biarlah mereka anak membunuh aku biar tapi aku tidak mau berbuat jahat pada mereka maka itulah Rasulullah mampu bersabda ahsin man asa ilaik berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada ini luar biasa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu biasa tapi kalau sudah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat itu melalui perjuangan yang berat mudahan kita dapat menurutinya kemudian Rasulullah mengirim para sahabat ini pelajaran yang pertama kita merenung tentang hijrahnya Rasulullah. Mengutus para sahabat ke daerah Madinah, Yastrib. Biarlah kalian kata Rasulullah aman damai di sana. Biar aku tersiksa di sini. Lagi pula aku belum dapat izin daripada Allah untuk berhijrah betul-betul Rasulullah mengamalkan Quran wa yu'thiruna ala ampusihim walau kana bihim hasasa kepentingan orang lebih dipentingkan daripada diri pribadi coba kalau pemimpin kita berteriak bantu pukara dan masyarakat belum tentu dia membantu malah duit rakyat dihalal oleh mereka pada saat Rasulullah dapat izin daripada Allah untuk berhijrah makanya kalau kita berangkat dari Mekah sekitar 5 kilo dari Mekah itu sampai ke Jabal Sur. Biasanya jamaah haji kalau sudah sampai di Jabal Sur itu diberikan kuliah dan pengertian. Itu saya bilang wahai saudara-saudaraku itu Jabal Sur. 14 abad Nabi masa yang silam Rasulullah naik dengan jangkauan usia 53 tahun cukup tua bayangkan masih tegar menaiki gunung Jabal Sur bayangkan bagaimana kita diburu oleh Quraisy anak dibunuh apakah Rasul itu menyingkir dari musuh tidak dengan prinsip musuh tidak boleh dicari tapi ketemu musuh tidak boleh lari Pilaran didinillah Pilaran dinilah karena lari membawa agama Allah apabila jemaah haji sudah sampai Jabal Sur saya berikan pengertian Ingatkan 14 abad, 14 tahun, 14 abad Nabi masa yang Rasulullah anak dibunuh orang. Abu Bakar yang menyertai menggigil ketakutan karena kepala Quraisy sudah masuk malam itu lebih seratus memblokir rumah Rasulullah mau membunuh Rasulullah tapi Allah peliharakan waja'alahumullahu ta'ala fi ayunihim anniyam mengantuk seluruhnya matanya Rasulullah berjalan dengan secara sembunyi-sembunyi setelah join dengan Abu Bakar menunggu di penyimpangan jalan sambil membaca waja'alna mimma in aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'alshaynahum fahum la yubsirun mengalir air mata Rasulullah turun dengan kampung halaman betapa cintanya dengan kampung halaman sudah 53 tahun diam didongkrak dengan cara kekerasan Rasulullah Allah Allah karena salah satu saja bahkan Rasulullah tidak berpaksaan menawarkan aku adalah Muhammad bin Abdullah Nabi dan Rasul akhir zaman akui Allah Tuhan kalau mau akui iya kalau tidak tidak usah itu saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tapi mereka salah pendapat hendak dibunuhnya turun Rasulullah dengan berlinang air mata cinta dengan kampung halaman bayangkan kalau kita sudah diam di kampung sudah 53 tahun jiran dan tetangga seluruhnya sudah kenal betul didongkrak dengan cara kekerasan disuruh keluar karena kesalahan Rasulullah hanya mendakwah aku Rasul Nabi dan Rasul Allah Tuhan kita jangan lagi sembah berhala kalau kalian menurut intinya tidak lain adalah agar kita atamaluk ad rasa cinta dengan ajaran agama yang dibawa Rasulullah Islam yang dibawa Rasulullah melalui perjuangan yang berat coba bayangkan di tengah-tengah semua kafir sendirian tidak punya teman memberantas mempabirkan Rasulullah Allah Tuhan kita berat makanya itulah kita ini istilah nasi tinggal nyuap berjuang tidak apa tidak alham Jabal Sur menurut sejarah tidak pernah diinjak oleh orang kota Makkah itu sekitar 50 tahun malam itu Rasulullah harus masuk ke dalam ular dan kala tayangan masuk Rasulullah menyelamatkan diri usaha dan ikhtiar tidak boleh menantang bahaya tapi untung burung dan lebah-lebah bersarang yang disebutkan dalam Quran yang disebutkan dalam Burda Dhannul hamama wa dhannul ankabu ta'ala khairin bariyati lam tansuj wa lam tahmi wiqayatullahi agnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an alim min al-utum itu sejarah hijrah paling mengerikan belum lagi di tengah jalan perjalanan sebulan ke kota Makkah kalau dihitung dengan kilometer 480 kilometer kurang sedikit 500 pal berjalan dengan unta bayangkan malam kedinginan siang kepanasan dingin dan panas daerah kita tidak sedingin dan panas daerah Makkah dan Madinah betapa sulitnya Rasulullah menegakkannya. Artinya kita merenung tentang keadaan hijrahnya Rasulullah. Belum lagi perjuangan para sahabat. Kalau kita sampai di kota Madinah, biasanya jamaah haji diajak agar supaya ke Jabal Uhud di mana Jabal Uhud peperangan yang dahsyat di kota Madinah sampai lima jenderal perang metiwas di medan peperangan itu, langsung diperkarsai oleh paman Rasulullah bernama Sayyidina Hamzah yang bergelar Asadullah mati dipanah oleh orang-orang kafir Rasulullah mengangkat jasad paman selamat tinggal wahai paman selamat tinggal wahai paman kita akan bertemu nanti dalam surga dihitung oleh para sahabat mata luka yang dialami oleh Sayyidina Hamzah dihitung lebih daripada 70 mata luka Allah itu sejarahnya Rasulullah bersahabat hijrah dan peperangan yang nyata. Sehingga kehormatan yang diberikan Allah kepada Sayyidina Hamzah menurut dalam cerita di dalam kitab disebut. Setelah dikuburkan Ham Sayyidina Hamzah di Uhud terjadi Sayyidina Arab banjir besar sehingga mengenang daerah Uhud itu air 63 tahun berlewat sudah terjadi banjir besar maka pasir untuk menutup jasad Sayyidina Hamzah itu terapung dilihat oleh para sahabat jasad Sayyidina Hamzah seperti orang yang baru meninggal dunia Allah padahal sudah 63 tahun masanya dilihat jasad Sayyidina Hamzah terapung seperti mana orang yang baru meninggal dunia tepat sekali apa yang telah dipirmankan oleh Allah Ta'ala ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله Janganlah kamu mengira orang-orang yang tewas di medan peperangan itu matinya hancur dalam kubur. tapi mereka itu kekal. Tapi mereka itu hidup diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dan mereka dibebaskan dalam surah kemana kenapa sekali lagi oleh Sayyidina Umar menetapkan hijrah sebagai tahun baru supaya umat Islam merenung tentang hijrah Rasulullah sehingga intinya at tamalluq ad-diniyah rasa cinta dengan ajaran Rasulullah rasa cinta dengan apa yang diperintahkan Rasulullah siap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala ingin melestarikan Islam itu kepada raih generasi penerus kenapa Islam tidak berpotensi sekarang Kenapa Islam tidak bersinar? Karena pengikutnya sendiri yang merubah dan merusak nama Islam. Siapa yang berjudi? Siapa yang sabu-sabu? Siapa yang membuka aurat? Siapa yang bikin pisiri porno? Orang Islam sendiri. Oleh karena itulah, mari kita jaga sama-sama kemurnian agama Islam yang pertama. Yang kedua, mampukah kita menghijrahkan diri kita? Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Amma hijratuna min fi'lil ma'asi ila fi'lil ta'at Adapun hijrahnya kita bukan berpindah dari Gambut ke Banjarmasin. Hijrah kita dari perbuatan maksiat kita tinggalkan kepada mengerjakan Mampukah kita mengeluarkan perkataan seperti perkataan Sayyidina Umar? Ini Umar sekarang bukan Umar dulu Umar dulu paling dibenci Tuhan Muhammad paling diburkai muka Muhammad paling kubenci agama Muhammad drastis masuk Islam 100% berubah tidak ada agama yang kucintai terkecuali agama Islam tidak ada Tuhan yang kucintai terkecuali Allah tidak ada yang paling kucintai manusia selain Rasulullah hijrahkanlah diri kita dari perbuatan yang terlarang maka itu Islam berkembang di zaman itu di zaman Umar bin Khattab sejarah telah membuktikan bahwa penaklukan antar negara itu yang banyak di zaman Umar bin Khattab Kenapa kepemimpinan Umar bin Khattab banyak menaklukkan antar negara dan cermin bagi orang terkemudian. Begini sejarahnya. Salah satu cerita yang menarik yang sulit kita contoh. Orang yang pertama bergelar Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mencukupi Islam 40 Umar bin Khattab dia menjadi amirul mukminin cuma baju salambar di batang tubuhnya cuma salambar aja punya baju salambar amirul mukminin bagaimana dengan pejabat-pejabat anak pelantikan aja memburung jas berapa juta duit rakyat bayangkan Pernah pada satu ketika Umar bin Khattab terlambat hari Jumat ke masjid. Setelah datang kemudian dibisiki oleh sahabat kenapa maka terlambat biasanya agak dahuluan. Umar berkata, maaf sebagai pemimpin terlambat salat Jumat yang berangkat Padahal ini jadi contoh aku pimpinan. Karena bajuku basah. Belum kering aku salah kira. Aku mengira hari ini panas sekalinya hujan. Menunggu-nunggu kering aku terlambat sembahyang Jumat. Itu cerita aku. Mana ada pemimpin seperti itu? Jas sisirangan, kesah jas istirangan batik batik bol macam-macam apa batiknya luar biasa umat betul-betul berniat untuk mensejahterakan rakyat bukan berniat jadi pemimpin untuk mengeruk duit rakyat tetapi untuk berniat untuk mensejahterakan rakyat yang paling menarik itu riwayatnya menurut pendapat ulun sangat menarik riwayat Sayyidina Umar waktu memangku jabatan Khalifah Amirul Mukminin punya anak kecil namanya Abdullah makanya bila hadis yang diriwayatkan an ibni Umar radhiyallahu an itu anak Sayyidina Umar Abdullah kunniyah wal kunniyatu masuddirat bi abin au ummin au ibni Abdullah lagi kecil mohon kepada ayah ayahdanya Umar bin Khattab minta belikan baju yang baru Umar bilang enak bersabar ayah tidak ada punya uang gajian sudah habis bayangkan pimpinan kada ada duit gajian habis Allahu tetapi yang namanya kanak-kanak mendesak dengan orang tua dia tidak tahu urusan ada tidak adanya uang menangis dia minta belikan tergugahlah perasaan Umar bin Khattab berangkat langsung anak dibawa kemana ke Baitul Mal anak bauta. Baitul Mal siapakah bendaharawannya Baitul Mal adalah Mu'ad bin Jabal sahabat yang teralim yang satunya-satunya sahabat yang mendapat iskak dari Rasulullah pertama kali berdakwah ke negeri Yaman ini yang memegang bandaharawan oh ada yang tinggi pangkat tidak masuk ke Baitul Mal kas negara disilahkan oleh Mu'ad bin Jabal ditanya apa keperluan Amirul Muminin diceritakan dari awal anakku mendesak anu anak membeli baju ternyata aku tidak ada punya uang tolong bayari gajihan akan datang nanti setelah sampai bulan yang akan datang aku tidak usah digaji lagi bayar berdahulu sesuai dengan mendesak keperluan aku membelikan anak maju dengan lancang waktu itu Mu'ad bin Jabal ketahuilah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ketahuilah ini uang rakyat tidak mau saya serahkan sembarang. Aku pertanggungjawaban aku di akhirat. Aku akan mati, aku akan mempertanggungjawabkan uang ini. Aku minta kepada Amirul Mukminin, cari dua orang laki-laki sahabat kau yang menjamin bahwa kau hidup sebulan yang akan datang kalau ada yang menjamin sebulan hidup yang akan datang saya akan bayar kalau tidak ada selamat tinggal ini uang rakyat amirul mu'minin babaka bukaan sadi dan sambil menangis menarik anak buah nak pulang kita nak pulang tidak ada yang berani nak orang menjamin ayah sebulan yang akan alangkah mudahnya menangiskan singa padang pas kalau kita seperti ini kepala bagian apa angke mutasi ya berhentikah tergantung aku ini kel? kenapa tidak mentaati kepala ini kepala bagian saya yang berkuasa ini ini tegas Muas bin Jabal uang rakyat uang rakyat akan dipinta pertanggungjawaban di negeri akhirat awas yang memegang duit rakyat kalau dikorupsi rakyat dengan siapa minta ampun di negeri akhirat ada cerita yang menarik lagi Khalifah Harun Ar-Rasyid Khalifah Harun Ar-Rasyid datang tamu hari sudah sore tapi namun kerajaan urusan belum tutup tamu itu masuk dan lama dia ngomong hampir maghrib pada saat hampir maghrib dimatikan lampu di kerajaan kantor-kantor itu dimatikan lampu maka proteslah waktu itu yang datang kenapa dipadamkan lampu ini jawab oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid ketahuilah yang membayar rekening listriknya ini rakyat bukan aku yang membayarnya aku tanggung jawabnya berat di akhirat orang titik jenuh terakhir ingat pemimpin akhirat bukan nikmat di dunia hijrahkanlah diri kita dari perbuatan yang terlarang kepada perbuatan yang diperintahkan dan yang mulia amin mudahan kita dapat empat Tiga. sangat banti sudah. Berbicara mau berhenti Pak saya lebih dahulu. Saya capek. Siang tadi sudah beberapa acara. Tapi namanya saya mau berbuat, berbuat baik dengan saudara-saudara. Apa yang saya biasa sumbangkan bagi saudara-saudara? Terkecuali saya menyumbang ilmu pengetahuan yang ketiga, yang ketiga hikmah tidak lain adalah yang kita ambil pelajaran introspeksi diri terhadap satu tahun yang telah pedagang yang sukses di akhir tahun dia akan membuat perhitungan kalau dia untung dia akan berpikir bagaimana mencari keuntungan yang lebih banyak kalau tahun yang telah lewat ternyata rugi berusaha dia pedagang yang baik itu bagaimana tahun yang akan datang bisa mendapat meraih laba yang banyak kita tidak pernah introspeksi diri tidak pernah kita merenung tentang apakah aku setahun yang telah lewat pekerjaan Apakah banyak kebaikan, apakah banyak kejahatan? Tidak pernah kita merenung. Yang keempat, dengan pengharapan peringatan tahun baru Islam ini, jangan dianggap ser dan tradisional. hura-hura dan rame-rame tapi hasil daripada peringatan itu apa jangan dianggap tradisional seremonial yang harus dikerjakan dan diperingati tetapi apa hasil dalam peringatan itu yang kelima yang terakhir dan ini yang paling penting yaitu merenung terhadap umur yang diberi oleh Allah. Tahun dahulu Muharram. Tahun ini Muharram lagi. Sudah empat hari sudah Muharram masuk malam ini yang kelima. Bulan Muharram menurut di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur bulan nomor dua setelah Ramadan bulan yang istimewa setelah Ramadan jadi nomor satu adalah Ramadan nomor dua Muharram nomor tiga Rajab nomor 4 juara harapan 1 hendak benar dah adik-adik diberhenti kayak apa aku ngadak duk anak-anakku sekalian kita tidak perlombaan ini bukan bahaharatan saya sudah kita mensemarakkan bulan Muharram karena tahun kita Hijriah. Niat kita memasyarakatkan pembacaan syair maulid biar orang katakan bid'ah. Biar orang katakan tidak boleh berterbangan kita tetap jalan. Itu adalah pemayu azim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub maka itulah kami sebagai badan pengelola menyampaikan dan menaruh terima kasih kepada Dewan Yuri dan bekerja yang bekerja keras yang saya tugaskan dan saya usahakan supaya jangan diberi hadiah nomor 1, 2, 3 saja tetapi juga diberikan imbalan mereka yang tidak mendapat nomor amun baharatan musabakah itu nomor 123 128 23 aja tapi ini semua mendapat tapi yang berprestasi harus lebih imbalannya menurut kitab Kanzun Najah was kehebatan Muharram ini adalah salah satu di antara hadis Rasulullah seperti terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin Barang siapa dapat puasa tiga hari dalam lingkungan bulan Muharram mulai Kamis, Sab, Ming, ah, Kamis, Jumat dan Sabtu tiga hari berturut-turut Allah memberikan nilai pahala sama dengan berumur 400 tahun penuh ibadah dalam kitab kandun Najah Kamis Jumat Sabtu asal lingkungan bulan Rajab Kamis tadi sudah jelas lewat Kamis yang akan datang masih ada kesempatan Kamis akan datang kada sempat Kamis akan datang tiga hari berturut-turut Kamis Jumat Sabtu sama dengan berumur 400 tahun penuh ibadah dengan Allah mudahan kita dapat menerima ibu-ibu sambil mengkada menstruasi boleh mengkaitkan saja puasa mengkada bulan Ramadan serta sunat puasa Muharram iya sudah sah sebagian ulama berkata kita ambil langsung pahala mengkada dapat serta pahala 400 tahun berumur dengan penuh ibadah itu keistimewaan bulan Muharram belum lagi puasa Ashura dan puasa Taswa nanti kita bicarakan pada malam Selasa apa-apa yang terjadi di hari Ashura dan apa amalan di hari Ashura dan puasa bagaimana kelebihan nanti malam Selasa tunggu tanggal main merenung terhadap umur setahun yang telah ulun ulangi kebanyakannya penghuni neraka itu menangis hendak balik ke dunia karena menyesali umur tidak menggunakan tidak mau menggunakan untuk ibadah kepada sekali lagi kebanyakannya penghuni neraka merintih meringkuk sedih berteriak dalam neraka karena anak buli ke dunia menyesali umur yang telah diberikan Allah tidak sempat menggunakan ibadah mudahan kita sadar hidup ini sekali jemaah hidup sekali kalau nang sekali ini kita salah gunakan sekali ini salah jajak kita berbahaya menderita kita buat selama lama tapi kalau yang satu kali ini kita berhasil, kita akan meraih kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Untung-untungan hidup sepanjadi tanya diri kita berapa jangkauan umur sudah kira-kira berapa lagi sisa yang akan datang jangan harap kita panjang benar umur jangan harap Rasulullah bersabda kam min wajhin sabih wa badanin sahih wa lisanin fasih gadan fi atbaqi tharayah Allah kam min wajhin sabih berapa banyak pagi hari mukanya ceria batang tubuhnya sehat lidahnya ngomong pasik ternyata besok harinya sudah berada di lapisan tanah banyak orang seperti demikian kata Rasulullah mukanya pagi hari ceria batang tubuhnya sehat lidahnya pasik, namun pagi isuknya sudah berada di dalam lapisan tanah api neraka jangan ditentang, jangan ditentang api neraka jangan ditentang menghidupkannya api neraka saja oleh malaikat 3000 tahun Allahu Akbar seribu tahun ditiup oleh malaikat cahayanya merah, merah Kata Allah, tiup lagi seribu tahun belum puas karena hambaku di dunia maksiat, tidak maasi, tidak menurut apa yang ku bilang. Tiup mereka seribu tahun menjadi ibiab dan putih cahaya. Belum puas lagi kata Allah, tiup lagi seribu tahun, ditiup iswad dan hitam cahayanya api neraka makanya orang dalam neraka kada dalam putih kuning mana hirang tambak malutung Allah jelas wala aqwa ala naril jahim Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad keluar pada rumah di musim panas beliau menangis sambil berjalan ya Allah, inna la nasbiru li inna la nasbiru li samsi Bagai panas biru li harri narika ya alimu ya alim ya Allah ulun kena kau menyandang panasnya terik matahari di Allah ujaulah muntai panas kalau kalusul karena kau menyandang tidak bisa menyandang panasnya terik matahari pakai panas biru di hari dari kaya ini ibu ya bagaimana ulun dapat menyandang panasnya api neraka bu ya Allah sadang sudah sadang sadang sadang bertobat sadang Fafirru ilallah Allah baikkan mana sudah memberi umur sudah istilah nasi belum jadi belum istilah drama belum ketinggalan kereta istilah badminton belum mencapai bilangan match point istilah sifat bola lapri belum ditiup oleh wasit masih ada kesempatan untuk bertobat kata Umar ini lain Umar dulu ini Umar sekarang mampukah mengata ini adul wayah ini lain adul dahulu ini usup sekarang bukan usup dahulu ini ijah sekarang bukan ijah dulu Mampukah kita mengatakan seperti demikian? Allah وسيق الذين كفروا إلى جهنم زبرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين menurut di dalam tafsir Al-Quran berteriak, merontak, menangis anak kembali ke dunia lima kali permohonan lima kali permohonan empat kali dijawab oleh Allah tidak satu kali yang dikabulkan dibakar di api neraka ternyata tidak tahan menjerit dalam neraka apa permohonannya Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil Ya Allah Wahai Tuhan kami matikan dan hidupkan kami dua kali kembalikan kami ke dunia ya Allah kami sudah mengaku dengan dosa dan kesalahan adakah solusi adakah jalan keluarnya untuk selamat dari api neraka kembalikan kami ke dunia sempot dan spontanitas dijawab oleh Allah langsung ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا بل حكم لله العلي الكبير mau kembali ke dunia kamu ya dulu di waktu di dunia diajak untuk kebaikan cuek kayaknya beli bila dibawahi untuk maksiat ganja morpen dibawahi membuka aurat macam-macam laju pada terak. bal hukmu lillahil alil ini keputusanku tidak bisa keputusan yuri tidak bisa diganggu gagat jangan pun gugat gagat kan boleh mengganggu teriak yang pertama yang kedua paham aja mumpung bertemu memberikan ilmu udah ada kesadaran itu yang kita kelanggar, ke masjid mendengarkan orang babacaan bini orang bini orang dua, anak orang anak orang dua, harta orang harta orang dua, jangan berdusta dan sebagainya singkirkan kan salamat aja gitu cagar mati cagar mati karena yang hidup selama-lamanya. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Penguasa dunia saja mati. Siapa penguasa dunia? Fir'aun, Samud, Karun, Fir'aun, Haman, Yang disebutkan dalam surah Al-Fajr itu penguasa dunia. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب lenyap tidak ada hidup selama-lamanya kenapa lagi nak kayak kita ini in kana mukhalladan fid dunya kana nabiyuna aula min andai kata ada orang yang hidup buat selama-lamanya Rasulullah lebih utama hidup ternyata Rasul innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'an apa sisa umur ini kita gunakan kemana kita gunakan teriak yang kedua sambil memohon kepada Allah teriakannya dalam neraka ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Ya Allah kami sudah mendengar sudah menyaksikan neraka kembalikan kami ke dunia kami sudah yakin ya Allah kami sudah yakin dulu habar hajar Sekarang sudah kami menyaksikan. Parji'na na'mal salihan inna mukin Dijawab oleh Awalam takunu aqsamtum min qabli ma lakum min qablu ma lakum min zawal ikam nang diurusi nang mamisahi nang kada mamisahi lawan ikam ada diurusi toko aja diurusi sawah aja diurusi kebun aja diurusi padahal semua yang diurusi itu misah lawan kita sudah saya katakan mati-matian kita menggembirakan istri wanita dan sembahyang berani kita mengambil yang haram demi untuk membahagiakan istri setelah kita meninggal dunia selamat tinggal istri tercinta ibu-ibu bekerja keras untuk kebahagiaan suami makan dimasakkan minum disiapkan tidur dipersiapkan handa apa ngintu ada kali cabul kada mahantai itu apa geran zaman keterbukaan kita ibu-ibu zaman keterbukaan bukan zaman ketertutupan bertulisan seakan-akan di ibu itu di sarung ibu itu bertulisan kapan saya Nah, mengkaya ini berisi istri dah bertulisan kapan saja. Tiga bulan ya kira kada berambut lagi lumur. Berteriak dalam neraka. Teriak yang Rabbana, akhrijna na'mal salihan ghayral ladzi kunna na'mal Ya Allah kembalikan kami ke dunia keluarkan dari neraka kalau kami kembali ke dunia kami berjanji kada kaya bahari lagi ghayral ladzi kunna na'mal kami kada kaya bahari lagi semalam pamabuk ini kami kalau ke dunia dua kali ini janji kami jangan pun tikin jempol kaki kami tikin akun aja bagaimana dijawab oleh Allah bulikakan kami ke dunia kami beramal amal saleh kada kaya bahari lagi gairah lagi kunna dijawab oleh Allah awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir faluqu fama lidh min nasir enak kata Allah kamu akan kembali ke dunia apakah aku tidak memberikan umur kepada kalian saya sudah katakan Umur bukan pemberian yang gratis tanpa resiko. Tapi umur dipinta pertanggungjawaban. Ingat, semakin tua kita hidup di dunia, semakin banyak tanggung jawab kita di akhirat. Sadarlah wahai ibu-ibu. Banyak sampian tanggung jawabnya pada kami sama berumur 50 ibu harus mempertanggungjawabkan 41 baliknya dengan umur 41 ditanya kemana menggunakan kalau kami potong 15 cuma 35 karena baliknya lakian 15 tahun dengan umur maka itulah Rasul mengatakan banyak ibu-ibu yang masuk neraka tapi ibu-ibu yang di luar-luar sana yang di diskotik-diskotik ibu dalam masjid ini insya Allah ada amin La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Sebelum bergeser kaki hamba menuju pada masalah empat yang diajukan pertanyaan adalah an umrihi fima umur kemana-mana bisa oleh karena itu saya sering berpesan jangan tuha tuha apalagi makin tuha makin gatal yang keempat paham aja nyenang ditunggunya kan ada ceramah kan Tena. nomor satu iya. yang keempat Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qawman dhalim bulikakan kami ke dunia ya Allah semalam kami kada kalanggar kada ka masjid kada ka majelis taklim kami sibuk bang semalam kan aja ya kada berlebihan kada kami kami kada mencari kekayaan hidup di dunia kami hanya untuk melaksanakan ibadah kepada Engkau dijawab Allah yang keempat ikhsa'u wala tukallimu Ikhsa'u wa la tukallimun. Diam. Jangan ngomong lagi dalam neraka. Kalau kau ngomong, kau tambah siksaan lagi. Jangan ngomong anak bule harus di dunia. Uyak ya Tuhan. Ya. Bila ngomong, awas tambah Tanggung. Nah, lagi sakit gigi tengah malam kak anak nangis ya. ayo jangan lupa kita kita tengah malam ini bila menangis ya kalinya ini penggal puas hendak ada menangis sakit gigi anda menangis telinga riwing diubah aja lagi ujarnya lalu tak pikir nang keempat nang kelima ini terakhir Nangini ini nang dikabulakan Allah Rabbana arina alladhaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asbalin. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين Ya Allah Iblis menggoda kami di dunia semalam mana? Kali tarian iblis kan? itu gara-gara iblis sama kami gak ada ibadah semalam di dunia oh ujar Tuhan kalau hendak melihat iblis dalam neraka kabul aja pun hendak buli ke dunia anda awai kan malaikat Zabaniah siap bikinkan mimbar di dalam neraka dari api bukan dari jati bikinkan mimbar di dalam neraka ini terdiri dari api mun jati muncur nya api paksa api banyak. apa itu semua diwujudkan sebaik mungkin ada benda ada harga. oh iblis sekalinya iblisnya paling di bawah dengan sebentar malaikat Zabani mangwe lawan telunjuk angkatnya duduk akan di mimbar tinggi mimbarnya tinggi karena banyak orang dalam neraka kamu nang anda aja kan ya? silahkan manusia lihat di iblisnya bukan kamu saja dalam neraka ini iblisnya bahkan dia paling bawah mati-matian manusia menjadi maki Gus gara-gara lu Bang Jakarta kira dalam narakane. gara-gara lu mengajak saya teler gara-gara ikam ini uang bolos ngai. langsung nagakan gara-gara kau semalam mundai abu mati-matian mencaci maki iblis rananya kada dapat ceramah bagian waktu kada habis sudah buahnya mencaci maki itu habis-habisan deh iblis dipersilahkan kamu menjawab entropsi dari Dewan DPR lalu panglima calon TKB menjawab bukan iblis menjawab diceritakan dalam Quran teks jawaban dalam ceramah iblis bukan yang berceramah iblis ini eh, salah dengar dengarkan ceramah iblis jangan yang berceramah iblis itu keliru besar sama mengatakan saya iblis ya sambil tengah malam sambil berami filmnya sambil balap parut-parut aku lapar lagi pada buanmu aku capek lagi buanmu pada buanmu وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم Kata iblis, wahai bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang senasib dan sependeritaan, yang sama-sama menderita. dengarkan Bapak bicara sebentar kalian jangan menduduk macam-macam kalian sudah tahu bahwa aku ini diponis neraka buat selama-lamanya dan aku diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membawa kawan sebanyak-banyaknya aku cuma mengajak aku membawa ikan maju ikan jual bunga aku Karena kau balasan lagi. Yunabbaul insanu yawma idzi bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsi basir. Mudah-mudahan. Eh, hendak tampinya deh. Ayo, sekian situ aja. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Quran dan hadis Rasulullah Pertama kita dapat berhijrah, menghijrahkan perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Yang kedua kita mengenang tentang hijrah Rasulullah betapa sulitnya memperjuangkan yang benar di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Dan kita bisa mengintrospeksi diri terhadap apa yang kita kerjakan. Serta merenung tentang pemberian Allah